Kita lanjutkan pelajaran kitab صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى تسليم كأنك تراها يعني كرم عليه الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى dan kita masih pada bab as-sutratu wa wujubuha bab sutrah dan kewajibannya. Kita akan melanjutkan membaca hadis. Qala al-musannif rahimahullah wa kana yaqul idza wada'a ahadukum bayna yadayhi mithla mu'khirati ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik dari sahabat Talhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim hadis sahih dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila kalian sholat dan meletakkan di hadapannya sesuatu yang berukuran seperti pelana tunggangan. Maka salatlah dia dan dia tidak perlu lagi merasa terganggu atau dimadaratkan dengan orang-orang yang lewat di hadapannya. <clears throat> Wassalamu'alaikum marratan ila hadis dari sahabat Ali bin Abi, eh, bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai dan sanatnya sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salat menghadap ke pohon. Waqala rahimahullah wa kana ahyanan yusalli ila sarir wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji'atun alaihi تحت قطي قطيفتها dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u syai'an yamurra aw yamurru bainahu wa bainas sutrah. Faqad kana yusalli idh ja'at syatun tas'a بين يديه fasa'aha hatta alzaqa batnihi aw hatta alzaqa batnahu بالحائط ومرت wa marrat man wara'ahu dari sahabat Abdullah Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan sanatnya sahih Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membiarkan sesuatu pun lewat di antara beliau dengan sutroh, dengan pembatas. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada seekor kambing yang berjalan dan mendekat untuk melewati antara beliau dengan sutroh maka beliau fasa'aha beliau mendahulunya dengan berjalan menghadap ke menuju ke ke sutroh sampai beliau menempelkan perutnya ke dinding atau ke sutroh tersebut sehingga lewatlah kambing tersebut di sisi belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini hadis yang berkaitan dengan pembahasan sutrah. Adapun hadis yang berikutnya sampai di akhir bab ini dalam pembahasan yang lainnya yaitu yang berkaitan dengan hukum perintah untuk menahan orang yang lewat di hadapan sutrah ketika sholat. Taib. Di dalam bab ini terdapat beberapa masail dan fawaid. Dan sebelumnya bahwa bab sutrah yang disebutkan oleh al-musannif di sini ini merupakan di antara salah satu bab yang terluas pembahasannya dalam pembahasan fikih ibadah salat. Yang terluas pembahasannya di dalam fikih salat. Dan di dalam kitab ini, ini termasuk bab yang paling luas permasalahannya, paling luas hukum-hukum yang berkaitan dengan pembahasan sutrah. Dan di sini Al-Musannif rahimahullahu taala Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani beliau telah membawakan faedah yang sangat besar kepada kita di mana beliau rahimahullah taala menyebutkan bab ini di dalam kitabnya di mana hukum ini hukum pembahasan sutroh atau pembatas ketika seorang menunaikan salat ini merupakan perkara yang telah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin kaum muslimin telah banyak melupakannya dan meninggalkannya dan di sini al-musannif menyebutkan secara tersendiri dalam bab dan juga bahkan beliau menyebutkan secara ahkam yang kamilah yang sempurna dan juga faidah bahwa di sebagian kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan fikih salat ini tidak semuanya mereka menyebutkan pembahasan bab sutroh. Ada yang menyebutkan, ada yang tidak. Nah, sebagai ulama ada yang tidak menyebutkan pembahasan bab sutroh. Tapi kita masuk pada permasalahan yang pertama. Al-mas'alatul ula tarif sutrah. Pengertian dari as-sutrah. As-sutratu hiya ma yaj'aluhu al-musalli amamahu bainahu wa bainal qiblah hatta ya'lama an-nas annahu yusalli wal yamna'a al-murur al-murura min baini yadayhi pengertian sutra adalah sesuatu yang dibuat oleh al-musalli atau sesuatu yang diletakkan oleh al-musalli, siapa al-musalli? Seseorang yang salat di hadapannya antara dia dengan kiblat. Taib kiblat menghadap ke arah barat. Nah, maka dia meletakkan sesuatu di antara dia dengan salatnya pembatas. Agar apa? Hatta ya'lam agar manusia yang di sekitarnya mengetahui bahwasanya dia sedang salat. Dan juga tujuannya adalah untuk menahan atau menghadang orang-orang yang lewat di hadapan salatnya. Ini pengertian dari as-sutrah. Ini al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul thaniyah. permasalahan yang kedua. Setelah kita mengetahui pengertian sutrah, maka yang berikutnya adalah ma hukmu sutrah inda sholah Apa hukumnya menggunakan sutrah di dalam sholat sholat ini mencakup seluruh jenis sholat Baik sholat fardu lima waktu ataupun sholat sunnah. Baik dia tunaikan di masjid ataupun di rumahnya ataupun di seluruh tempat yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang pembahasannya bahwa di sana ada khilaf di antara ahlu ilm. Ada suatu tempat yang dikhususkan di sana tidak perlu menggunakan sutroh Namun yang rajih bahwasanya dimanapun tempatnya maka itu berlaku hukum menggunakan sutroh. Yang pertama berkaitan dengan hukum menggunakan sutrah atau pembatas. Amal masyru'iyyah faqad ajma'a ahlul ilm ala masyru'iyyatihi. Adapun berkaitan dengan disyariatkannya menggunakan sutrah ini telah disepakati oleh, oleh ahlul ilm bahwa disyariatkan seseorang yang sholat untuk menggunakan sutrah masyru' masyru'iyah dinukilkan dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan yang selainnya wa ammalil wujub aw lil istihbab adapun berkaitan dengan hukum apakah disyariatkannya itu wajib ataukah sunnah fihi qaulani min ahli ilm maka dalam pembahasan ini terdapat dua pendapat dari kalangan ahlu ilm warajih min qaulain maka pendapat yang rajih dari kedua mazhab ini atau pendapat ini anna ittikhada sutrah wajibatun. Bahwasanya mengambil atau menjadikan sutrah ketika sholat ini hukumnya adalah wajib bukan sunnah ala kulli musallin fa in tarakaha fa innahu athimun dan ini wajib pada setiap orang yang sholat. Siapapun. Mencakup laki-laki maupun wanita. Ya. Anak kecil. Ataupun orang yang sudah tua. Dimanapun dia berada. Maka apabila dia meninggalkannya, sengaja meninggalkannya, tidak menggunakan sutroh, fa'innahu athim. Maka dia berdosa. Dia berdosa. Wad dalil. Dalilnya adalah al-ahadith as-sahihah allati dzukirat fil bab. Dalilnya apa? Hadis-hadis yang sahih yang telah disebutkan di dalam bab ini. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan yang selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutrah." Janganlah kalian salat kecuali dengan menghadap ke arah sutroh pembatas. Kemudian hal yang menunjukkan wajib li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal ibni Abi Hasmah yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila kalian salat, maka salatlah dengan menghadap ke sutrah atau pembatas. Di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'ti as-sarif dan tidak ada pemaling. Dalil yang memalingkan perintah ini dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian juga tidak pernah disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat dalam satu kali pun ditunaikannya tanpa menghadap ke sutroh. Ini antara dalil yang disebutkan oleh mazhab ini. Qaul yang rajih. Bahkan bal as-sahihah dallat ala mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yusalli illa ila sutrah. Dan bahkan kesinambungan, kebiasaan, rutinitas dari amal Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah salat kecuali dengan menghadap kepada sutrah. Fahada qawlu Ahmad wal Hanabilah wa Ibn Khuzaimah. Warajjaha kadzalika al-musannif. Ini pendapat dari mazhabnya Imam Ahmad Al-Hambali kemudian Imam Ibn Khuzaimah dan juga dirojihkan oleh Al-Musannif Al-Syeikh al Alama Muhammad Nasiruddin al Alban, beliau merajihkan wajibnya untuk menggunakan sutroh ini masalah yang kedua bisa difahami insya Allah ya jadi menggunakan sutroh ini hukumnya wajib al rajih di sana dia menyatakan sunnah Ya, namun dilihat kembali dengan hadis-hadis ini maka telah jelas di sini adalah perintah perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-faidah tsalitsah. Faidah yang ketiga. Anna masyru'iyyata ittikhadus sutrah takun wajibatun fi kulli makanin سواء كان في مسجد الحرام مكة أو غيرها لأن الأحاديث التي تخص عنها هي ضعيفة ولعموم أدلة أو ولعموم أدلة في الباب Faedah yang ketiga bahwasanya syariat menggunakan sutrah ini wajib dan berlaku pada setiap keadaan dan tempat Baik itu ketika di dalam Masjid Al-Haram, di dalam di dalam atau di Makkah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hadis-hadis yang mengkhususkan Masjidil Haram ini tidak wajib menggunakan sutrah. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Kemudian juga berdasarkan keumuman dalil-dalil yang diriwayatkan dalam bab ini. Perlu kita ketahui bahwasanya di Masjidil Haram ya, secara keumuman dalam 20 kali 4 jam nah, dalam sehari ini keumumannya adalah kondisi yang penuh ya banyak kaum muslimin di dalamnya mereka melaksanakan ibadah berbagai macam jenis ibadah dalamnya nah terlebih di tempat tawaf ya di tempat tawaf sekitar Ka'bah. Nah, maka di sini ada sebagian para ulama yang mereka mengkecualikan tempat ini tidak menggunakan sutroh. Jadi bagaimana? Ka'bah di hadapannya dia sholat. Orang yang berputar tawaf di hadapannya ini tidak mengapa. Namun hadis yang mereka dalilkan ini hadis-hadisnya lemah. Tidak ada yang sahih satupun dalam pembahasan ini. Bahkan sebagiannya sangat lemah sekali. Sehingga apa? Sehingga tetap wajib. Walaupun dia di tempat tawaf. Nah, walaupun dia di tempat tawaf di sekitar Ka'bah. Bagaimana caranya? Bisa dia mengambil tempat yang lebih jauh ya. Atau dia membuat pembatas nah, dengan menjadikan orang-orang yang disuruh menjaga di sekitarnya dan semisalnya. Nah, waqala Al-Qadi Ibn Iyad Al-Imam Al-Qadi Ibn Iyad beliau menyebutkan wala khilafa anna sutrata lil musalli mashru'atun hatta fi mawdi'in la ya'man al-murura bayna yadayhi dan tidak ada khilaf ya beliau menyebutkan di sini tidak ada khilaf namun sebenarnya ada khilaf Ya, nah beliau menyebutkan di sini tidak ada khilaf sutrah untuk orang yang sholat itu masyru'ah disyariatkan sampai pada tempat-tempat yang tidak bisa ya, tidak bisa seseorang itu menjaga dari banyaknya orang-orang yang lewat di hadapannya. Ini faedah yang ketiga bahwasanya mengambil sutrah, menggunakan sutrah ini wajib di segala tempat. Wallahu taala alam. Al-faidah ar-rabi'ah, faidah yang keempat. Al-asya'u allati yustataru biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beberapa jenis benda yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan sebagai sutroh. Telah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya ketika kita membaca beberapa hadis dalam bab ini kita menyebutkan bahwasanya di sini ada beberapa benda yang digunakan Nabi untuk sutroh. Maka di sini kita akan menyimpulkan di sana ada beberapa jenis benda yang digunakan untuk sutroh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah al-harbah, tombak. Ini yang pertama. Tombak beliau gunakan untuk sutroh berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla gharraza baina yadayhi al-harbah fayusalli ilaiha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila sholat beliau menancapkan di hadapannya tombak dan beliau sholat menghadapnya yang kedua al-anazah al-anazah. Ini juga tombak. Tapi asghar minal harbah. Namun ukurannya lebih kecil daripada tombak yang besar. Tombak kecil al-anazah ini. Ukurannya sekitar satu dirak ya, 40 cm. Nah, tombak yang kecil. Di hadithi Abi Juhaifah Al-Aslami. Hal ini berdasarkan hadis Abi Juhaifah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajrah fa utiya biwadu'in fatawadda'a fa shalla bina adh-dhuhra wal 'asra wa baina yadayhi 'anazatun. Pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah terik matahari yang panas maka beliau diberikan air wudhu dan beliau berwudhu. Dan, dan beliau mengimami kami pada sholat duhur dan sholat asar. Di mana di hadapan beliau ditancapkan tombak yang kecil. Nah. Kemudian yang ketiga, al-ustuwanah. Tiang. Yang telah kita lewati, tiang masjid. Di sini pun disebutkan dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa muttafaqun alaih Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salah indal ustuwanah Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencari tiang untuk menunaikan salat. Jadi mungkin posisinya dalam masjid. Nabi selesai salat fardu bersama kaum muslimin. Kemudian beliau hendak melaksanakan salat sunnah beliau mencari tiang yang masjid dan dilihat oleh sahabat di antaranya adalah Salamah ibnil Aqwa aku melihat Nabi mencari tiang kemudian yang keempat al-ba'ir au ar-rihal unta atau tunggangan kendaraan ya kalau dikiaskan ke kita berarti ya motor ya kan atau mobil nah atau yang semisalnya zaman dahulu tunggangan adalah dengan hewan-hewan ternak ya atau hewan-hewan yang digunakan untuk tunggangan nah kalau kita dengan kendaraan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memasang dan mengarahkan tunggangannya kemudian salat menghadapnya. Nah. Kemudian yang kelima, as-sarir, tempat tidur. Nah. Mengapa kita melihat dalil-dalil yang berkaitan dengan jenis-jenis barang ini dikarenakan apa? yang merupakan salah satu sunnah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perkara yang sunnah. Sehingga kita ingat kita cari sesuatu barang-barang yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu untuk uh, dijadikan sebagai sutroh. Nah, yang kelima adalah as-sarir, tempat tidur atau ranjang tidur. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sarir fayatawassat fayatawassatu fayusalli aw fayusalla biha aw fayusalla bihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang berjalan menuju tempat tidur. Kemudian beliau mencari bagian tengahnya dan sholat menghadapnya. Ya, tempat tidur. Beliau berjalan masuk ke dalam kamar, kemudian mencari tempat tidur tersebut bagian tengahnya. Salat menghadap ke ranjang tersebut. Kemudian yang keenam, asyajarah pohon. Li hadis Ali ibn Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila syajaratin wa yad'u hatta asbaha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat menghadap ke arah pohon. Kemudian beliau berdoa setelah selesai sholatnya sampai masuk ke waktu subuh. Ini beliau menunaikan sholat sunnah qiyamul lail. Dalam beberapa keadaan safar atau yang semisalnya, beliau tunaikan menghadapkan ke arah pohon. Dan beliau sholat, selesai sholat beliau berdoa sampai sampai masuk waktunya sholat subuh. Nah, di sini juga terdapat fadilah keutamaan berdoa di waktu seperti ini. Ya di sepertiga malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ya ke dunia kemudian berfirman mayad'uni fa astajib Barang siapa yang berdoa di saat waktu ini, maka aku akan mengkabulkan doanya. Nah. Kemudian yang ketujuh, al-hasir dengan karpet atau gulungan tikar, gulungan karpet atau gulungan tikar. Li hadis Aisyah rawahu An-Nasa'i wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam أو li الله sallallahu alaihi wasallam hasiratan yabsutuha bin nahar wa yahtajuzuha aw wa yahtajazuha bil laili Nabi memiliki selembar tikar atau karpet kemudian di mana di siang hari beliau bentangkan untuk sholat di atasnya disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat tikar yang beliau gunakan untuk imam. Ya, tikar terbuat dari pelepah kurma, anyaman pelepah kurma. Beliau gunakan untuk sholat di siang hari. Kemudian ketika di malam hari beliau lipat, beliau gulung, beliau berdirikan, dan beliau sholat menghadap ke gulungan tikar tersebut. Kemudian yang terakhir yang kedelapan ila insanin sawa'un kana rajulan aw imra'atan menghadap ke arah manusia baik manusia tersebut laki-laki ataupun wanita tentunya di sini wanita yang mahram ya wanita yang mahram baginya li hadis Aisyah sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah i'tiradul janazah fa idza arada ay yutira ay qadani fa autara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan aku terlentang tidur di hadapannya Artinya apa? Dijadikan sebagai sutroh. Seperti terlentangnya jenazah. I'tiradal jenazah. Seperti tidurnya jenazah. Maka ketika beliau selesai salat malam, kemudian hendak melakukan salat witir, maka beliau membangunkanku. Membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau melakukan witir. Nah. Dari hadis ini juga kita dapatkan faidah sunnahnya untuk membangunkan keluarga di tengah malam untuk mereka menunaikan salat qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di tengah malam dengan memercikkan air di wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya di tengah malam dengan memercikkan air di wajahnya. Dan yang selainnya. Di sana masih terdapat beberapa barang-barang yang digunakan oleh Nabi SAW untuk digunakan sebagai sutra. Dari sini sebagai faidah, walaisal maksud at-tahdid. Yang dimaksud di sini bukan pembatasan. Ya, artinya barang-barang tersebut saja yang boleh untuk sutra tidak. Walakin al istitar ya juzu bi yuki syai'in yuqimahu al musalli amama. Namun menggunakan sutra itu diperbolehkan dengan segala sesuatu yang dapat diberdirikan di hadapan orang yang salat. Qala an رحمه rahimahullahu taala wa yahsulu al-istitaru bi ayyi syai'in aqamahu Dan telah tercapai atau dibolehkan sutroh itu dengan segala sesuatu yang diberdirikan, yang atau dapat diberdirikan di hadapan orang yang salat. Taib. Al-masalah al-khamisah, permasalahan yang kelima. Ini paling banyak masalahnya. Masalah dan faidnya paling banyak. Di sini baru kita sebutkan untuk pembahasan ini saja ada delapan masail. Ya, ini belum selesai. Kita masih ada beberapa di sini hadis dalam bab ini. Ya, kemudian nanti bab yang setelahnya pun masih berkaitan dengan sutroh. Nah, ini yang paling banyak masail dalam pembahasan salat berkaitan dengan bab as Al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima. Setelah kita tahu wajibnya sutroh, ya, kemudian di segala tempat kita pun diwajibkan untuk menggunakan sutroh. Maka di sini kita akan membahas mahwa miqdar as-sutroh. Berapa ukurannya sutroh tersebut? Tulan wa arda. Tinggi dan lebarnya. Kita akan bahas di sini berapa ukuran sutra yang kita gunakan. Apakah boleh dengan ini? Bolpen misalkan. Kita letakkan di hadapan kita. Apakah ini sudah mencakupi sutra? Ataukah dengan lidi misalkan? Ya sesuatu yang kecil. Atau seperti ini. Nggak ada, ada naiknya ya. Apakah seperti ini juga bisa digunakan untuk sutra. Nah, pada pembahasan ini akan kita kaji. Taib yang pertama adalah amma qadru atul. Adapun untuk ukuran tingginya, tinggi sutra tersebut. Fa innaha mayartafi' wa yadhhar al art. Ini kita simpulkan dari beberapa pembahasan al-fuqaha. Ukurannya adalah segala sesuatu yang tinggi dan tampak terlihat di atas tanah orang yang berada di sekitarnya ini bisa melihat. Oh itu ada meja digunakan untuk sutra. Atau ada tiang digunakan untuk sutra. Ya. Atau ada papan tulis digunakan untuk sutra. Ini mayartafi wedher Yang terlihat tinggi dan nampak. Kalau itu adalah sutra. Wa masalal ulama dan para ulama mereka memberikan permisalan contoh ya. Ini kebanyakan dari para ulama mereka memberikan permasalahan atau percontoh ya. Contoh dalam bab ini. Mereka menyontohkan biqadri asyibr au syibrain. Ya, sekitar dengan ukuran satu jengkal atau dua jengkal. Kira-kira seperti ini. Ini ukurannya. Wa mathalu kadzalik mithla mu'khiratir rahal. Dan mereka juga mencontohkan semisal ukuran tingginya pelana tunggangan, kuda atau onta. Ini kira-kira berapa senti ini? yang mungkin sekitar ini ya siber atau Shibraim satu kilan atau dua kilan ya kan pelana tunggangan kuda sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam bab ini Idza wada ahadukum baina yadayhi mithla mukhirati arrohal. ini ukuran tinggi ya sebagai ulama menyebutkan sulusai adzira dua per tiga dari satu satu hasta ya satu hasta dua per tiganya berarti sekitar segini ya kira-kira kurang lebihnya seperti itulah satu kilan dua kilan ini sudah mencukupi untuk digunakan sebagai sutroh ini tingginya al muhim mayar tafiq wayadhar minal ar yang tinggi ya yarhamukallah dan nampak terlihat di atas tanah. Wa amma qadrul ardi, adapun ukuran lebarnya, fa innahu la haddalaha. Maka di sini tidak ada pembatasan sama sekali. Ya, mau ukurannya kecil bisa ataupun lebar bisa. Seperti dinding atau yang semisalnya. Nah. Dan para ulama mereka memfokuskan pada tingginya saja. Adapun untuk lebar ini tidak ada ukuran batasan tertentu. وهذا هو الراجح من مذهب الشافعي وأحمد nawawi حزم Ibnu Qudamah قدامة وغيرهم ini pendapat yang rajih dari mazhab Syafi'i, mazhab Al-Hambali, madhabnya Ibnu Hazm, Al-Zahiriyah dan dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi, kemudian Ibnu Qudamah dan yang selainnya. Qala Ibnu Qudamah berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni jilid 2 halaman 68. Wadzahir an hadha ala sabili at-taqrib la at Dan yang nampak dari pembahasan ini bahwasanya perkara ini adalah dalam pembahasan at-taqrib, pendekatan saja ukurannya. Bukan untuk pembatasan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddaraha bi akhirati ar-rahl. Wa akhirati ar-rahl mukhtalafun fiha. Dikarenakan Nabi memberikan ukuran takdir dengan seukuran pelana tunggangan. Ini berbeda ukurannya. Mukhtalafun fituli wal qasr. Berbeda-beda jenisnya. Ya, pelana yang dari negara ini ukurannya sekian, pelana dari negara ini ukurannya lebih tinggi atau lebih rendah. Berbeda-beda. Fataratan takunu dira'an, terkadang satu hasta. Wataratan takunu aqal dan terkadang lebih sedikit. Fama qaraba ad-dhira' ajza'a al-istitaru bihi. Maka ukuran yang mendekati satu hasta ini ya ini yang di sah atau diperbolehkan untuk digunakan sebagai sutrah Wallahu taala alam. Wal afdal an takuna sutrah tawilatun wa aridah. Namun yang utama ini kesimpulannya, yang utama adalah bahwasanya sutrah itu diambil dengan yang tinggi dan juga yang lebar. Ini yang paling utama. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam setiap harinya beliau sholat menghadap ke mas, apa, dinding masjid. Ini yang keumuman dalam keseharian beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-masalah as-sadisah. Permasalahan yang keenam. Setelah kita mengetahui ukuran sutroh tinggi dan lebarnya, maka di sini ada pembahasan ma hukmu al-istitar bil khatti wa hal yujzi'uhu bagaimana hukumnya menggunakan sutroh dengan garisan seseorang mencari sutroh misalkan di tempat yang luas lapang terbuka dia cari segala sesuatu tidak dapat ya, sehingga dia membuat garisan di hadapannya Apakah ini sah dan diperbolehkan untuk digunakan sutrah? Fi khilaf ala qawlain Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahlu ilm di atas dua pendapat. Warrajih anna hadha la yajuz wa la yujzi'uh. Pendapat yang rajih bahwa sutroh dengan garisan ini tidak boleh dan tidak sah. Ini akan datang pembahasannya Insya Allah. Bagaimana kalau kita tidak mendapati satu pun untuk sutroh? Ya, bagaimana yang kita perbuat? Adapun dengan garisan, dengan coretan, pena, atau dia mengambil kayu untuk menggaris di hadapannya, dengan spidol dan semisalnya, ini tidak diperbolehkan dan tidak teranggap sebagai sutroh. Dikarenakan apa? Li'anna al-ahaditha allati ruwiyat fihi dha'ifatun. Bal ba'daha batilah wa Dikarenakan hadis-hadis yang diriwayatkan terkait dengan perintah untuk sutroh dengan garisan dengan menggaris di hadapannya ini hadisnya dhaif, lemah. Bahkan sebagiannya batil dan bahkan sebagiannya itu palsu. Seperti hadis yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadisnya dhaif dan juga muttarib, goncang. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'a. Apabila kalian salat, jadikanlah segala sesuatu di hadapannya. Fa illam yajid falyansif 'asa falyansif 'asan. Apabila dia tidak dapat, maka dia tancapkan tongkat. Fa illam yajid, kalau tidak dapat tongkat, falyukhattit khattan. Thumma la yadurru ma marra amamah maka dia diperintahkan untuk menggaris di hadapannya. Hadis ini hadis yang dhaif dan juga riwayatnya muttarib. Wa hadza qaul Malik wa Syafi'i wa Nawawi wa ghairuhum. Ini pendapatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam An-Nawawi dan juga yang selainnya. Bahwasanya hadis yang berkaitan dengan sutrah dengan garisan ini hadisnya dhaif. Tidak bisa diamalkan. Jadi kembali kepada permasalahan sebelumnya berkaitan dengan ukuran yang tadi telah kita jelaskan. Segala sesuatu yang terlihat dan nampak di permukaan. Kemudian lebarnya ini tidak memiliki batasan tertentu. Karena ada sebagian kelompok ya, jamaah kaum muslimin mereka memerintahkan untuk sutra dengan garisan. Ya ini dikarenakan kejahilan mereka dengan hadis-hadis ini yang baif atau karena mereka memang ya mengikuti seleranya untuk menggunakan seperti ini, sutra dengan garisan. Al-masalah as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Mahwa miqdaru al-bu'du atau al-bu'di 'ani sutrah. Berapa ukuran jarak antara dia dengan sutrahnya? ya, setelah kita tahu kewajiban sutroh kemudian ukuran sutroh yang selanjutnya adalah berapa ukuran jarak antara dia dengan sutrohnya fi khilafun baina ahli ilm di sini terdapat khilaf di antara ahli ilm warrajih ma dhahaba ilaihi al-jumhur min anna bainal musalli ila sutrah ila sutratihi thalathatu adru'in yang rajih adalah pendapatnya mayoritas ahlu ilm. Mereka menyebutkan bahwasanya antara jarak seorang yang sholat dengan sutrohnya ini tiga zira. Tiga hasta. Ya, telah kita ukur permisalannya atau ukurannya mendekati antara sekitar 120 cm sampai 150 cm. Satu setengah meter atau kurang lebihnya seperti itu. Itu jarak antara dia dengan sutrohnya. Tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Kama fi hadis al-bab sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam bab ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa kana yaqifu qariban qariban minas sutrah. Fa kana bainahu wa bainal jidar thalathata adru'in. Ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dekat dengan sutrah dan jarak antara beliau dengan sutrahnya itu tiga dira, tiga hasta. Rawahu Al-Bukhari. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, wa baina sujudihi ila sutratihi mamar rosyatun. Dan jarak antara sujudnya dengan sutrohnya itu bisa dilewati seekor kambing. Jadi mungkin jarak sekitar 15 cm, 20 cm ya. Sekitar itulah. Jarak antara dia sujud. Kemudian sutra di hadapannya ini masih bisa dilewati seekor kambing ya ukuran sedang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wa kana baina mawdi' sujudihi wal jidar mamarrashatun." Baik. <clears throat> Al-mas'alah ats-tsaminah, permasalahan yang ke-8 yang terakhir dari pembahasan bab ini. Setelah kita mengetahui jaraknya, yang berikutnya adalah mahukmu ad-dunu ila sutrah. Apa hukumnya? Merapat dan mendekat ke sutroh. Hukumnya apa ini? Baik ketika tidak sholat, di luar sholat ya. Hendak sholat atau di dalam sholat. Sama. Bagaimana hukumnya mendekat? Dan ini banyak terjadi ketika seorang masbuk. Terlambat sholat. Ya, dia berada di posisi soft yang kedua misalkan. Atau yang ketiga atau yang seterusnya. Kemudian sutroh yang dia gunakan orang yang sholat ini telah berdiri pergi beranjak. Maka di sini ada musaf yang sangat lebar, yang sangat panjang sekali antara dia dengan sutroh. Nah, bagaimana hukumnya? Dia untuk merapat mendekat ke sutroh di depannya. Di sini terdapat khilaf di antara ahli ilmu. Dan wallahu taala alam yang rajih dalam permasalahan ini annahu wajibun. Wajib baginya untuk mendekat sutroh. Ada sebagian ulama yang menyatakan tidak wajib bahkan ini termasuk perkara yang main-main dalam sholat. Nah, maka sebagian menyebutkan juga sunnah. Ya kalau sunnah berarti tidak mengapa, artinya dia diam, mau dekat atau tidak tidak mengapa. Kalau wajib berarti dia harus maju. Nah, kalau disebutkan main-main berarti dia tidak boleh gerak sama sekali. Ya, ini khilaf di antara ahlu ilm. Dan Allah taala di sini yang rajih adalah bahwasanya mendekat ini adalah wajib. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Riwayat Abu Dawud, hadis yang sahih. "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha wa la yaqta' asy 'alaihi salatah." Dan apabila seorang salat maka dia menghadap sutrah, kemudian dia mendekat, merapat dengan sutrah tersebut. Ya, dan tidak akan memadaratkan syaitan yang mengganggu di hadapannya. Syaitan mereka mengganggu kaum muslimin di dalam salat-salatnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat syaitan itu akan datang di masjid-masjid di berbagai tempat eh, mengganggu kaum muslimin, menghalang-halangi mereka dari salat. Ketika azan pergi mereka. Setelah adzan balik lagi, ganggu lagi. Kemudian ketika orang sholat diganggu dengan ingatlah ini, ingatlah itu, ya kan? Disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian juga disebutkan perintah untuk merapatkan sof karena ketika sof tidak rapat di tengah-tengahnya terisi oleh syaitan. Nah, kemudian di sini juga apa disebutkan syaitan itu berkeliling, berkeliaran di hadapan kita. Ini perkara yang gaib yang kita imani. Dan ini merupakan akidah sunnati wal jamaah mengimani segala perkara yang gaib, yang sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang gaib kita tidak tahu. Salat di hadapan kita berlalu-lalang syaitan. Maka di sini seseorang ketika salat dia merapat dengan sutrah agar apa? Syaitan yang berlalu-lalang di hadapannya tidak memadaratkan salatnya. Wahada madhabu madhhabu Ibnu Hazm fal amru yufidu al wujub wala sarif wala sarifa fil bab nah wa amma fi athna'i shalah adapun dalam pertengahan salat ya ini pun telah kita sebutkan ya fahada jaiz ini pun juga diperbolehkan ya bal wajib dan juga termasuk perkara yang diwajibkan qala ibnu qudamah la ba'sa bil amali al yasir fi salati hajah tidak mengapa seseorang itu melakukan gerakan dalam sholatnya ini apa untuk keperluan dari sholat tersebut ya untuk keperluan dari sholat tersebut kita sholat kita dilarang untuk ada orang yang lewat di hadapannya maka salah satu caranya adalah dengan merapat nah maka di sini terdapat gerakan maka gerakan di sini diperbolehkan lil hajah waqala an waqala an-nawi al-imam nawi menyebutkan <clears throat> dalam kitabnya Syarhu Al-Minhaj an al-fi'la alladhi laysa min jins salah idza kana katsiran abtalaha bila khilaf gerakan perbuatan yang bukan termasuk dari bagian salat apabila dilakukan dengan banyak berulang-ulang seorang salat mengambil air minum ya, mengambil sapu ini batal salatnya abtalaha wa in kana qalilan adapun sedikit gerakan tersebut lam yubtil as-shalah maka tidak membatalkan misalkan seorang merasakan gatal ya gatal dia garuk sedikit ini untuk sholat agar sholatnya tidak terganggu ini tidak mengapa tapi kalau sudah gatalnya berlebihan ya berarti juga bisa membatalkan sholatnya wal fi'l qalil alladhi la yubtil as-shalah makruh ya di sini juga disebutkan oleh Nawawi dan perbuatan yang sedikit tapi banyak tadi eh, atau sering dilakukan ini termasuk perkara yang makruh. Illa fi mawadi' kecuali di beberapa tempat. Ahaduha yang pertama, ayyaf'ala nasiyan. Yang pertama, tempat yang pertama yang dikecualikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwa dia bergerak melakukan gerakan ini karena dia lupa. Ini yang pertama. Seorang lupa melakukan gerakan yang di luar sholat ya yang di luar ibadah salat. Tempat yang kedua atsani ayyaf'alahu li hajatin maqsudah. Dia melakukan suatu gerakan perbuatan di luar dari jinsis salah ini untuk apa? Untuk keperluan yang dimaksudkan. Semisal tadi mencari sutroh. Nah, mencari sutroh. Maju ke samping kanan kiri. Ini adalah hal hajah al-maqsudah. Wasalis yang ketiga, gerakan yang diperbolehkan ayyakuna ma'muran au manduban. Gerakan yang bahkan diperintahkan ataupun disunnahkan. Seperti apa? Kaqatalil al-hayyah. Seperti membunuh ular. Ya dalam hadis sebutkan ketika ada ular dibunuh. Dalam keadaan salat Wal aqrab atau kala jengking. Atau misalnya. Atau juga gerakan wakadaf ilmar bayna yadayhi. Atau seperti gerakan ketika seseorang menahan ya orang yang lewat di hadapannya. Nanti akan pada atau kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam.